Demikian pula semoga selawat dan salam tercurahkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai kaedah-kaedah dalam pengkafiran. yang akan kita bahas dari sebuah buku yang ditulis atau tepatnya transkrip dari sebuah muhadharah Al-Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah yang kemudian dijadikan sebagai buku. Buku ini tidak akan kita baca dengan rinci karena memang pembahasannya panjang tetapi kita akan memetik pembahasan-pembahasan penting yang terkandung di dalamnya. Sehingga paling tidak kita mengetahui secara global kaedah-kaedah yang berlaku di kalangan para ulama dalam hal pengkafiran kepada manusia. Tentu saja tema ini adalah pembahasan yang penting. Mengingat kalau kita melihat kepada kaum muslimin dan kehidupan beragama manusia kita akan mendapatkan realita di tengah-tengah kaum muslimin orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan sesama muslim sehingga menimbulkan fitnah yang cukup besar Bahkan dampaknya tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi menyebar luas bahkan sampai pada tingkat urusan pemerintah dan kenegaraan. Maka lahirlah berbagai kekacauan, keonaran dan keributan di tengah-tengah manusia, khususnya di kalangan muslimin. Dengan sebab fitnah at-takfir, fitnah pengkafiran sesama muslim padahal masalah pengkafiran ini bukan hal yang mudah ini adalah masalah besar karena pengkafiran seorang yang telah menyatakan dirinya sebagai muslim atau sebagai mukmin dia telah mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ini nilainya besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam bagi orang-orang yang mengkafirkan sesama saudaranya muslimin tanpa hujjah dinyatakan oleh beliau apabila tuduhannya tidak benar kekafiran itu akan kembali kepadanya ini menunjukkan bahwa masalah pengkafiran kepada sesama manusia, sesama kaum muslimin adalah masalah besar yang tidak boleh sembarangan dilontarkan kepada orang-orang yang kita lihat ada di sekeliling kita. Meskipun mereka jatuh ke dalam sebagian mukhalafat kepada sebagian penyelisihan kepada syariat Allah dalam sebagian perkara-perkara yang barangkali bisa dinyatakan sebagai kekafiran kepada Allah Azza wa Jal. Tapi masalah mengkafirkan orang tertentu ini hal beda. Nanti akan kita lihat bagaimana ketentuan-ketentuan yang diterangkan oleh beliau dan berlaku di kalangan ahlul ilm terkait dengan masalah at-takfir, pengkafiran kepada manusia, khususnya sesama kaum muslimin. Kita mulai pembahasan yang pertama dari buku ini untuk memperingkasnya pada halaman yang ke-14 pada subjudul hukum Takfir wa dhawabituhu wa syurutuh mengenai hukum pengkafiran ketentuannya dan syaratnya Di sini beliau akan menerangkan tentang hukum pengkafiran. Setelah itu beliau akan menjelaskan kaedah-kaedah untuk mengkafirkan manusia. Khususnya orang yang telah masuk ke dalam Islam. Kata beliau, hukum takfir. Hukum pengkafiran. Takfirul muslim biduni mukaffirin haram mengkafirkan kepada muslim tanpa ada sesuatu yang mengkafirkannya adalah perkara haram. Karena hukum asalnya seorang muslim adalah muslim. Tidak boleh kita menyatakannya sebagai seorang yang kafir sampai kita punya hujah. Apa hujahnya? Hujjahnya adalah wahyu dari Allah Azza wa Jal. Baik itu Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an atau bisa jadi merupakan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau yang ketiga, ijma'. Al-ijma' kesepakatan para ulama. Kalau kita tidak punya dalil, baik itu dari Al-Qur'an atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari al-ijma' maka tidak boleh kita mengkafirkan kepada sesama muslim hukumnya adalah haram makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam riwayat muslim illa antaraw minhu kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata indakum minallahi fihi burhan yang kalian punya keterangan hujjah yang jelas yang datangnya dari Allah azza wajal terdapat pada diri orang itu nah maka kata beliau hukum asalnya takfirul muslim biduni mukaffir haram mengkafirkan seorang muslim tanpa sesuatu yang dapat mengkafirkannya adalah haram wad dalilu alaihi ma jaa dalilnya adalah apa yang datang yakni beliau akan sebutkan beberapa hadis an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila seseorang berkata kepada saudaranya wahai kafir maka salah satu dari keduanya telah kembali membawa kekafiran itu kalau memang benar saudaranya itu melakukan kekafiran maka itu kafir kalau tidak, kembali kepada yang menuduhnya. Yang pasti, salah satu dari keduanya akan kembali membawa kekafiran itu. Ya. Ini hadis dikeluarkan oleh Al Bukhari di dalam sahihnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an dan juga oleh Al Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, dalam riwayat lain dari Abdullah bin Dinar qala annahu sami'a ibn Umar yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu mamri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qal wa illa raja'at alaihi Siapapun yang mengatakan kepada saudaranya Wahai kafir maka kekafiran itu telah kembali dengan salah satu dari keduanya. Jika saudaranya itu sebagaimana yang dia katakan, maka seperti itulah. Kalau tidak, maka kekafiran itu kembali kepadanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Sabit bin ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda man halafa bi millati ghairi islami kadhiban fahuwa kama qal wa man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi fi nari jahannam wa la'nul mu'min ka qatlihi wa man rama mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatlihi Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam dalam keadaan dusta, maka sebagaimana yang dia ucapkan. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia disiksa pada hari kiamat kelak di dalam neraka jahanam dengan sesuatu yang dia pakai untuk membunuh dirinya itu dan melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Dan barang siapa yang menuduh seorang mukmin dengan kekafiran, maka laksana dia telah membunuhnya. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya dan juga Al-Imam Muslim. Tapi pernyataan yang terakhir ini dalam sahih Bukhari. Barang siapa yang menuduh saudaranya yang mukmin dengan sebuah kekafiran, maka ini laksana seperti dia membunuhnya. Jadi haram hukumnya. Tidak boleh kita menyatakan kepada seorang mukmin atau seorang muslim ya kafir. Ya. Mengkafirkannya adalah perkara yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Harus kita punya hujjah yang membuktikan bahwa orang itu adalah kafir. Karena urusan mengklaim seseorang apalagi dia telah menyatakan keislamannya bahwa dia itu telah kafir bukan urusan kita sebab yang menurunkan wahyu dari dari atas tujuh langit sana adalah Allah yang mengajarkan Islam adalah Allah ya. ketika dia mengambil keislaman beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh kita mencabut keislamannya itu kecuali dalam keadaan Allah yang mencabutnya dengan apa? Dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah bahwa perbuatannya atau ucapannya adalah kekafiran kepada Allah dan Rasulnya. Bukan hak kita. Dan inilah yang harus kita fahami. Banyaknya terjadi pengkafiran tanpa hujah, tanpa dalil. Karena mereka melakukannya dengan hawa nafsu Mereka melakukannya tanpa bimbingan, baik itu dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengkafirkan seorang Muslim tanpa hujjah, dosanya besar di sisi Allah Azza wa Jal, bahkan kekafiran itu bisa kembali kepadanya. Dan juga di, di, dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkafirkan seorang mukmin laksana seperti membunuhnya. Nah. Jadi hal yang pertama kesimpulannya bahwa mengkafirkan seorang muslim tanpa sesuatu yang mempunyai hujjah bahwa apa yang diperbuatnya atau diucapkannya itu adalah kufur merupakan perkara yang haram. Ya, perkara yang haram yang kekafiran itu bisa kembali kepada orang yang menuduhkannya. Kemudian kata beliau, "Wa min ajli hadzal zajr al-'azim alladhi jaa fil ahadits" naha al-'ulama'u an takfir al-muslim wa 'azzamu dhalik wa 'azzamu dhalika wa wada'u lahu adid minat dawabit asuku huna ba'daha karena ancaman yang besar ini penegasan yang besar ini yang telah datang di dalam hadis-hadis sebagaimana yang tadi telah disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para ulama melarang untuk mengkafirkan sesama muslim dan mereka menganggap hal itu adalah perkara besar sehingga meletakkan sehingga mereka meletakkan berbagai ketentuan dan kaidah di dalam mengkafirkan kepada sesama muslim. Kita akan sebutkan sebagiannya, kata beliau. Kaidah yang pertama. Ya, kaidah yang pertama. Isma'u hafizakumullah. Kata beliau at-takfir haqqun lillahi ta'ala wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa la yajuzu taqaddumu baina yadayillahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam Kaidah yang pertama adalah pengkafiran merupakan hak Allah dan hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mendahului Allah dan rasulnya dan bertakwalah kalian kepada Allah Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Fala yutlaqut takfiru fi mas'alatin aw ala muayyanin illa bidalilin minal kitabi was sunnah. Maka tidak boleh disematkan atau dipakaikan hukum pengkafiran dalam sebuah masalah atau kepada orang tertentu kecuali dengan dalil dari Alkitab was sunnah. Jadi harus ada dalilnya, imma ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi. Ketika kita mengatakan ini kekafiran, maka kita dituntut untuk mendatangkan dalilnya, baik itu dari Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi saw. Tadi kita tambahkan satu hal lagi yaitu al-ijma'. Ya, kesepakatan para ulama karena al-ijma' hujjah dan tidaklah al-ijma' disepakati oleh para ulama melainkan karena ada dalilnya baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengatakan dalam sebuah masalah ini kekafiran. Ucapan ini adalah kekafiran atau perbuatan ini adalah kekafiran. Mana dalilnya? Dia harus bisa mendatangkan ayat Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan secara nas atau hadis Nabi secara nas bahwa itu adalah kekafiran. Ya. Atau al-ijma'. Nah, dan kekafiran yang ada di dalam ayat atau hadis itu yang dimaksudkan adalah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Sebab tidak semua apa yang datang di dalam nas disebut sebagai kekafiran merupakan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Nanti akan datang pembahasannya dalam kaedah-kaedah yang berikutnya. Jadi orang harus paham betul. Orang yang mengkafirkan harus paham betul bahwa apa yang dia katakan kafir itu harus bersumber kepada kitabullah dan sunnah rasul dan apa yang disebutkan pada salah satu dari keduanya atau pada keduanya memang yang dimaksudkan adalah kekafiran yang keluar dari Islam memang kekafiran yang keluar dari Islam. Karena di sana ada kekafiran yang diistilahkan dengan al-kufru dunal kufur. Kekafiran yang lebih ringan dari kekafiran. Maksudnya adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Nanti akan datang pembahasannya dalam kaidah yang berikutnya. Taib. Jadi dia harus mempunyai dalil baik itu dari Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ada Kenapa dia harus punya dalil? Karena masalah menyatakan ini kufur atau sifulan kafir bukan hak seorang pun dari manusia. Bukan hak kamu, bukan hak saya. Dan tidak seorang pun dari manusia mempunyai hak untuk menetapkan itu. Itu adalah hak Allah Azza wa Jal. Sehingga harus punya dalil. Baik itu dari Al-Quran atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dengan al ijma' fala yukaffaru bima'siyatin wala bidhanbin wala bimad wala bimujarradi bughdin aw karahiyatin aw li syahwatin aw li subhatin la budda min dalilin syar'iyyin wa hujjatin wa burhanin li'anna man kaffara musliman faqad Perhatikan ini hafizakumullah. Kata beliau, maka tidak boleh diletakkan pengkafiran itu dengan hanya karena kemaksiatan kepada Allah atau dengan sebuah perbuatan dosa yang bukan kekafiran atau tidak boleh diletakkan kekafiran itu hanya karena kebencian atau karena ketidaksukaan atau karena syahwat atau karena syubhat harus mempunyai dalil yang syar'i dan mempunyai hujjah, mempunyai burhan, keterangan yang nyata, jelas dalilnya. Dan kalimat yang terakhir ini perhatikan. Ini sangat penting. Kata beliau, li'anna man kaffara musliman faqad kafar. Karena barang siapa yang mengkafirkan seorang muslim, dia telah kafir. Karena barang siapa yang mengkafirkan seorang muslim, maka dia telah kafir. Maksudnya bagaimana? Apa maksudnya? Barang siapa yang mengkafirkan seorang muslim, maka berarti dia telah kafir. Ya. Karena apabila ada seorang yang mengkafirkan seorang seorang muslim, maka pengkafiran itu kembali kepada siapa? Kepada dirinya sendiri karena dia telah mengkafirkan seorang yang muslim. Ketika seorang muslim dia kafirkan, berarti kekafiran itu tidak ada pada saudaranya yang muslim. Karena kalau kekafiran itu ada pada saudaranya yang muslim, maka saudaranya tidak dinyatakan muslim. Tapi ketika tidak ada dan saudaranya itu adalah seorang yang muslim, kembalilah kekafiran itu kepada dirinya. Maka kata beliau, man kafara musliman faqad kafar barang siapa yang mengkafirkan seorang muslim maka berarti dia telah kafir ini kaidah yang pertama bahwa pengkafiran itu adalah hak Allah dan hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak boleh diletakkan sebuah pengkafiran kecuali karena ada hujjah dari Al-Quran ataupun sunnah atau al-ijma' Kaidah yang kedua al tsani. Kaidah yang kedua. Kata beliau al-kufru naw'an. Kekafiran itu ada dua jenisnya. Ini yang tadi kita sebutkan. Al-awwal kufrun asghar la yukhriju minal millah. Yang pertama adalah kekafiran yang kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Wasani dan yang kedua kufrun akbar, kekafiran yang besar yukhriju minal millah yang mengeluarkan dari Islam wa sahibuhu tarikun lidinihi mufarikun lil jamaah wa huwal murtad dan pelakunya adalah orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan orang ini diistilahkan dengan orang yang murtad yakni yang melakukan kekafiran besar yang mengeluarkan dari Islam وقد جاء في أحاديث كثيرة وصف بعض الأعمال أنها كفر وقد يفعلها المسلم فتكون معصية كبيرة ولا يخرج بها من الملة dan telah datang beberapa hadis yang cukup banyak pensifatan sebagian amalan-amalan disebut sebagai kekafiran dan terkadang dilakukan oleh seorang muslim sehingga hanya menjadi maksiat yang besar tetapi dia tidak keluar dari Islam nah ini kita harus hati-hati ya jangan hanya melihat sepintas oh ada riwayatnya ada hadisnya bahwa ini dinyatakan oleh Nabi adalah kekafiran kita nggak membaca keterangan para ulama di mana ternyata hadis ini bukan yang dimaksudkan dengannya kekafiran besar yang mengeluarkan dari Islam, tetapi adalah kekafiran kecil yang sifatnya hanya dosa besar saja. Maka kita harus hati-hati membaca keterangan hadis ya. Kemudian lihat penjelasan para ulama karena satu hadis tentunya tidak bisa difahami dengan semata-mata riwayat itu. Tetapi dia harus digabungkan, dikumpulkan dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Barangkali sebagian hadis menyatakan itu adalah kekafiran, pada nas yang lain ada dalil yang menunjukkan bahwa pelakunya tidak kafir. Berarti yang dimaksud dengan kekafiran di dalam hadis itu adalah kekafiran yang yang bagaimana? Yang kecil, bukan kekafiran besar yang mengeluarkan dari Islam. Ya. Dan itu banyak sekali contohnya. Di antaranya beliau sebutkan seperti masalah memerangi atau membunuh ya, seorang muslim. Ya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jarir bin Abdullah beliau bersabda La tarji'u ba'di kuffaran yadhribu ba'dukum riqaba ba'd. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Jarir dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang-orang yang kafir. Sebahagian kalian menebas leher sebahagian yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifatkan peperangan sesama kaum muslimin dianggap sebagai perbuatan kufur yang menjadikan pelakunya kufar. Tetapi apa yang dinyatakan oleh Nabi di sini bukan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Kenapa? Karena dalam ayat Allah menyatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma apabila ada dua kelompok dari kalangan mukminin saling berperang. Kalau orang berperang gimana? Maaf-maafan. Nah, orang yang berperang tentu akan saling menghunuskan menghunuskan pedang. Kalau dulu ya, kalau sekarang ya bawa bedil, bawa senjata api atau apa yang bisa dia bawa dari senjata yang akan membunuh saudaranya. Ya, tapi kata Allah dalam ayat ini wa in ta'ifatani minal mu'minin. Kalau ada dua kelompok dari kalangan mukminin. Yang saling berperang. Iktatalu, mereka saling berperang. Fa aslihu bainahuma. Maka damaikan antara keduanya menunjukkan bahwa dua kelompok yang berperang ini masih di dihukumi oleh Allah Azza wa Jal sebagai apa? Dua kelompok mukminin. Maka berarti pernyataan Nabi alaihi salatu wasallam, "La tarji'u ba'di kuffaran." Janganlah kalian kembali sepeninggalku sebagai orang-orang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Sebahagian kalian memenggal atau menebas leher sebahagian yang lain bahwa yang dimaksud dengan kekafiran di sini adalah al-kufru dunal kufur kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kekafiran yang kecil. Nah, demikian pula sebagai contoh lainnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Ma'rur bin Suwaid beliau berkata aku bertemu dengan Abi Dzar di wilayah Rabadah dalam kondisi beliau sedang memakai hiasannya Taib atau beliau memakai sesuatu yang tidak layak untuknya. Lantas aku bertanya kepada Abu Dhar tentang perbuatannya itu. Maka Abu Dhar radhiyallahu an menjawab, "Aku pernah mencela seorang yang aku cela dengan ibunya." yakni, yakni menjelekkannya dengan men, me, menyebutkan nasab ibunya atau menisbatkannya kepada ibunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, tahu bi ummih?" Kenapa engkau mencelanya dengan ibunya? Inna kamruun fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang pada dirimu terdapat perkara jahiliyah. Al-Hadid. Hadis ini dikeluarkan oleh al Imamul bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Syahid dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Abi Dzar radhiyallahu an, "Innaka mru'un fi jahiliyah." Engkau adalah seseorang yang pada dirimu terdapat jahiliyah. Apakah berarti jahiliyah di sini adalah kekafiran kepada Allah dan Rasulnya? Tentu tidak. Yang dimaksud adalah sesuatu yang merupakan dosa besar di sisi Allah Azza wa Jal. Mencela sesama mukmin. Ya. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat lain dalam Sahih Al-Bukhari, sibabul muslim fusuk. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan wa qitaluhu kufur dan memeranginya adalah kekafiran. Berarti mencela seorang muslim bukan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam tetapi kefasikan kepada Allah Azza wa Keluar dari ketaatan kepada Allah. Nah. Demikian pula seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Abi Syuraih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min kata beliau demi Allah tidaklah dia beriman demi Allah tidaklah dia beriman demi Allah tidaklah dia beriman qila waman ya Rasulullah Lantas ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa itu wahai Rasulullah? Ya. Beliau menjawab, Alladhi la ya'man jaruhu bawa'iqah. Ya. Alladhi la ya'man jaruhu bawa'iqah. Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ya. Nabi menyatakan bahwa dia tidak beriman. Apakah artinya dia keluar dari Islam? La. Ya. Orang yang mengganggu tetangganya, yang bersikap buruk kepada tetangganya, dia bukan kafir yang keluar dari Islam, tetapi dia seorang pelaku dosa besar. Ya. Seorang pelaku dosa besar. Ya. Peniadaan keimanan di sini bukan peniadaan keimanan dari dasarnya, tetapi yang dimaksud adalah kesempurnaan iman. Dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya yang datang di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan ini. Nah. Kemudian beliau menyebutkan dan menguatkan pendapat beliau dengan pernyataan Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang menjelaskan tentang kondisi hadis-hadis yang seperti ini. Sebagaimana di dalam kitab beliau Kitabul Iman wa ma'alimuhu wa sunanuhu wa istikmaluhu wa darajatuhu kita nukilkan sebagian pernyataan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah kata beliau fahadhi arba'atu anwa'in minal hadith qad kana nasu fiha ala arba'ati asnafin minat ta'wid ini adalah empat jenis hadis dahulu manusia berbeda pendapat mengenai pengertiannya. Ya, ini setelah menyebutkan hadis-hadis yang terkait dengan pernyataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seolah-olah secara zahirnya menunjukkan kekafiran hal tersebut, padahal tidak demikian. Taib. Kata beliau, fataifatun tadhabu ila kufrin ni'mah. Sebagian kelompok manusia memahami hadis-hadis yang seperti seperti ini bahwa yang dimaksud dengan kekafiran dalam hadis-hadis itu adalah kekafiran terhadap nikmat Allah. Ketika dinyatakan ini adalah kekafiran atau pelakunya kafir, maksudnya mengkafiri nikmat Allah, bukan keluar dari Islam. Ini menurut sebagian kelompok. Wasaniyah, sebagian yang lainnya dari kalangan para ulama, tahmiluha ala taghliz wa tarhib Sebagian ulama memahami bahwa yang dimaksud dengan hadis-hadis itu adalah sebagai bentuk ancaman yang keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau menyatakan itu sebagai kekafiran. Itu hanya sekedar ancaman yang keras saja, bukan mengkafirkan orangnya keluar dari Islam. Sebagian yang lain berpendapat bahwa hadis itu secara zahirnya, ya, sebagian manusia berpendapat bahwa hadis itu secara zahirnya bahwa yang dimaksud dengan kekafiran adalah murtad dari Islam. Nah, ada pula yang berpendapat di kalangan manusia bahwa semua penafsiran yang telah disebutkan itu tidak ada yang benar. Ya. Kata beliau, "Fakullu hadhihi wujuh indana mardudatun ghairu maqbulah lima yadkhuluha minal khalali wal fasad." semua bentuk penafsiran ini tertolak, tidak ada yang bisa diterima. Karena penafsirannya mengandung kerusakan dan kekurangan. Dan kata beliau, "Wa innal ladzi 'indana fi hadzal bab kullih annal ma'asi wal dzunub la tuzilu imanan wa la tujibu kufran walakinnaha innama tanfi minal iman haqiqatahu." wa ikhlasahu alladhi الله به bihi ahlah washtaratahu 'alaihim fi mawadhi'a min Kata beliau, menurut pendapat kami mengenai permasalahan ini bahwa kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa besar itu tidak menghilangkan keimanan dan tidak menyebabkan kekafiran. Ya. Hanya saja meniadakan dari keimanan itu hakikatnya dan kemurniannya yang Allah sifatkan terhadap orang-orang yang beriman kepadanya dan Allah syaratkan untuk mereka di berbagai tempat di dalam kitab sucinya. Jadi setiap peniadaan keimanan yang disebutkan di dalam hadis mengenai dosa-dosa besar, maka kata beliau maksudnya bukan hilang imannya sama sekali, tapi yang dimaksud apa? tidak sesuai dengan hakikat keimanan yang benar ya atau kurang kemurnian keimanannya sehingga dengan demikian dia bukan seorang mukmin yang baik ya kata beliau annahu laisa minal muti'ina lana wala minal muqtadina bina wala minal muhafizina ala syara'iina wa hadhihi nu'ut wa ma Maksudnya kata beliau ketika ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'min" tidak beriman. Orang yang demikian dan demikian artinya dia bukan orang yang taat kepada kami. Dia bukan orang yang mentauladani kami. Dia bukan orang yang menjaga syariat kami atau sifat-sifat yang semisalnya. Bukan maksudnya menghilangkan keimanan dari orang tersebut. Nah, Penjelasan beliau dalam hal ini panjang yang intinya seperti apa yang telah kita sebutkan bahwa hadis-hadis yang seperti ini bukanlah yang dimaksud untuk meniadakan keimanan tetapi yang diinginkan dengannya adalah untuk menunjukkan kurangnya iman menunjukkan tidak adanya kemurnian iman menunjukkan iman itu tidak sesuai dengan hakikat yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga di kalangan para ulama, seorang pelaku dosa besar yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia tidak punya keimanan, mereka mengistilahkannya dengan mukminun biimanihi wa fasiqun bimaksiyatihi. Dia seorang mukmin karena masih ada imannya, tapi dia juga seorang fasik karena dia telah berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak dinyatakan mukmin secara mutlak karena mukmin yang mutlak adalah mukmin kamalul iman, bi kamalil iman. Mukmin yang sempurna imannya. Ini mukmin yang mutlak. Ya. Sehingga tidak hanya dinyatakan mukmin, tapi dia dinyatakan mukmin bi imanihi wa fasiqun bi maksiatihi. Dia seorang mukmin dengan keimanannya dan seorang fasik karena kemaksiatannya. Ini kesimpulan dari kaidah yang kedua. Jadi kaidah yang kedua apa? Bahwa kekafiran ada ada dua, ada kekafiran yang kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam, ada kekafiran besar yang mengeluarkan dari Islam. Ya, dan sebahagian nas yang didapatkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang kekafiran ya, terkadang yang dimaksudkan adalah kekafiran yang kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam sehingga disebutlah orang yang melakukannya mukmin bi imanihi wa fasiqun maksiatih dia mukmin dengan keimanannya dan fasik karena kemaksiatannya nah ini dua kaidah yang kita cukupkan dulu dengannya pada kesempatan ini Naam, insyaallah kita lanjutkan sedikit ba'dal isya. Wa ilahuna wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.